Oh, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya maskula akan dimintai pertanggungjawaban. Maka penglihatan adalah di antara nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan pada manusia. Maka wajib bagi manusia untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat ini. Dan di antara konsekuensi dari syukur adalah tidak menggunakan nikmat ini dalam hal yang Allah haramkan. Oleh karena itu terdapat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Qul katakanlah pada lelaki-lelaki yang beriman adalah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Ya, maka di sini min di sini ditabain sebagian ya, karena ya, tidak semua penglihatan, tidak semua pandangan itu haram. Di antaranya adalah memandang wanita yang hendak dilamar itu kalau dari hukum haram dan dalam mereka menjaga kemaluan mereka ya, maka menundukkan pandangan disampaikan lebih dulu daripada menjaga kemaluan karena kemaluan tidak akan terjaga tanpa terjaganya pandangan. Dari Dalika askalahum itulah yang lebih suci bagi mereka Sehingga Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan Khabir itu adalah zat yang mengetahui bahwa tinul umur Hal-hal yang jelimet-jelimet yang kecil-kecil Jika dia adalah zat yang mengetahui yang kecil-kecil Ya tentu yang besar-besar lebih dia ketahui dan katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman adalah mereka tundukkan sebagian penglihatan mereka dan mereka dalam mereka jaga kemaluan mereka. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat perintah dari Allah Azza wa Jalla bagi para orang yang beriman laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan perintah di sini menghasilkan hukum wajib. Kebalikannya berarti haram maka haram hukumnya atau seorang muslim memandang sesuatu yang tidak halal untuk dia pandang boleh jadi adalah real perempuan ajnabiyah ataupun perempuan yang tidak real karena cuma fotonya atau gambarnya ya, sebagaimana dikatakan ada ungkapan yang mengatakan an-nadharu bariduz zina sesungguhnya Ya, pandangan itu adalah barit. Barit manasannya adalah pos, tukang pos, pak pos yang mengantarkan kepada zina. Sehingga terjemah bebasnya pandangan itu adalah pengantar menuju zina. Nah, karena itu tadi kita lihat di ayat Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan terlebih dahulu baru menjaga kemaluan. Wa ma'ahwa betapa layaknya seorang muslim untuk beradab dengan adab Islam berhenti dari apa yang dilarang wa minal ari dan satu hal yang memalukan anna ba'dal jahilin bahasanya sebagian orang jahiliyah itu pun menundukkan pandangan ada penyair jahiliyah namanya antarah dia mengatakan ya, Wa ardu tarfi mabatat li jarati dan aku tundukkan pandanganku mabadat apa yang nampak dari tetangga perempuanku. Hatta yuwari jarati ma'waha sehingga rumahnya itu menutupi fisik tetangga perempuanku. Maka Antalah mengatakan bahasanya ya, satu ketika tetangganya itu ya, jalan menuju rumah dan terlihat apa yang tidak boleh tidak layak untuk dilihat dan dia menundukkan pandangan sampai tetangganya tersebut masuk ke dalam rumah lihat ya, orang jahiliyah pun ya, Eh, bangga karena menundukkan pandangan ya, sehingga dia ceritakan dalam sairnya. Namun sebaliknya bainama namun Naro kita lihat banyak kaum muslimin tidak peduli dengan hukum syar'i ini. Mereka lepaskan al-ainan di abu absorihim. Ainan mana asalnya tali tekan ya, mereka lepaskan tali kekang untuk matanya artinya mereka umbar penglihatannya Bahkan banyak dari mereka aliyah di zaman ini mencari-cari ya, hal-hal yang haram untuk dilihat dan ingat walam jajniya walam jajni sahibi hadhihi nadarah al-muharramah maka pelaku ya, maka orang yang suka memandang dengan pandangan melakukan uh, pandangan yang haram ini tidaklah memetik hasil kecuali sibuk hatinya dan pikirannya membayang-bayangkan sesuatu yang tidak bisa dipegang dan sesuatu yang tidak dimiliki sehingga ini akan membuahkan pada dirinya penyesalan dan penyesalan Seorang penyair mengatakan wa anta idza arsalta tawfaka wa idan liqalbika yaman ya atba'atka al-manadiru dan anda jika anda lepas penglihatan anda ra'idan memimpin hati anda yaumat pada suatu hari maka berbagai macam apa berbagai macam pandangan itu akan membuat anda capek ra'aitalladzi lakullahu anta qadiru alaihi wal an ba'dihi anta apa capeknya gara-gara jelalatan? Apa capek dan letih gara-gara jelalatan? laku anta Anda cuma melihat tidak seluruhnya eh, yang Anda kuasa, yang Anda mampu. Anda cuma melihat sebagian, itu pun cuma bisa lihat dan bisa pegang dan tidak boleh pegang. Ya, antaqad eh, lakun alaihi ya. wala an bati namun cuma lihat sebagian dan yang sebagian ini pun anda tidak sabar dengannya ya, anda tidak bisa bersabar ya. maka artinya yang didapatkan hanya cerita yang melihat sesuatu yang menarik di hati ya, namun ya, tidak bisa dinikmati dan tidak boleh dinikmati. Walihada oleh karena itu terdapat ancaman dari Allah Azza wa Jal bagi orang yang ya, khianat dengan matanya memandang yang tidak halal untuk dipandang. Allah ancam dengan Allah takut-takuti ya ya'lamu kha'inatal ayun. Allah itu mengetahui mata-mata yang khianat. Mata yang khianat adalah mata yang terlihat oleh orang lain menundukkan pandangan ya, padahal dia curi-curi ya, padahal dia nyuri-nyuri kesempatan untuk bisa memandang yang tidak boleh dipandang maka di antara khainatul ayun adalah seorang yang bertamu ya di rumah seseorang, di rumah orang lain, dan dia lihat di rumah tersebut ada Eh, cewek cantik istrinya atau kemudian anak gadisnya atau kakak perempuannya Nah, ketika dia di depan temannya kelihatannya menundukkan pandangan, ya. begitu temannya lengah, ya, dia uh, lihat wanita tersebut boleh jadi adik temannya atau mbak yunya atau istrinya atau yang lain. Itu namanya khainatal ayun. Maka eh, ketika demikian juga terdapat arahan dari Nabi yang mulia alaih salatu wassalam untuk menjaga penglihatan dari hal yang haram dalam banyak dalam sejumlah hadis di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia kembali julusa pintu ya hati-hatilah dan darilah duduk di pinggir jalan Tukat ini jamul jama'i, jamaknya jamak e, dari bentuk tunggalnya tariq, kemudian dijamakkan menjadi turukun, kemudian dijamakkan lagi menjadi turuqat. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah malana nabudun min majalisina Bahwa Rasulullah tidak boleh tidak kami pinggir duduk di pinggir jalan untuk tempat duduk kami. Kami ngobrol di situ maka Nabi SAW mengatakan jika kalian enggan Maka berikanlah hak jalan Sahabat bertanya apa hak jalan bahaya Rasulullah Maka Rasulullah SAW sampaikan Bahkan Rasulullah takkan di poin yang pertama Ghadul Basari ya, Tunduk dan ya, tundukkan pandangan ya, Kaful ada Jangan mengganggu ya, Jangan membuat gangguan dengan siul-siul karena ada orang lewat atau yang lain. waktu salam dan menjawab salam jika ada yang mengucapkan salam kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, Ibnu Abbas mengatakan tidaklah aku mengetahui sesuatu yang sangat dekat dengan lamam. Lamam itu nama lain dari sahira, dosa kecil. Dibandingkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis yang dimakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan sunnah Allah menetapkan atas anak Adam hadzahu bagiannya dari zina. Ataukah dalika maka dia akan mendapatkan zina tersebut la muhalata tidak boleh tidak. Dia pasti terjumus ke dalamnya. Zina mata yaitu pandangan, zina lisan adalah ucapan, sedangkan hati tatamanna berangan-angan dan menginginkan kemalwalah yang membenarkan hal itu semua atau mendustakannya. Ya, maka Ibn Abbas mengatakan bahasanya zina mata, zina lisan itu termasuk lamam ya, zina mata, zina lisan itu perbuatannya haram dengan status dosa kecil dan ingat kaidah dalam masalah dosa kecil dosa kecil jika diremehkan menjadi dosa besar dosa kecil jika sering dilakukan ya, statusnya juga dosa besar maka ketika Ibn Abbas mengatakan bahasa zina mata itu dosa kecil, zina lisan, itu dosa kecil ingat tidak mesti dosanya selalu kecil ya, bisa jadi ya, dosanya adalah dosa besar karena orang melakukannya tanpa malu tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau tanpa merasa berdosa Dan di sini ada eh, di sini disampaikan eh, zina yang pertama kali disebut adalah zina mata. Lalu nanti diakhiri dengan kemaluan. Kenapa yang disebut adalah mata terlebih dahulu? Karena itulah pengantar dan pembuka untuk terjadinya zina kemaluan. Pengantarnya, pembukanya adalah zina mata. Nah, karena itu yang disebut pertama kali zina mata. Singkiti rahimahullah ta'ala mengatakan Mahal syahid yang jadi sisi pendalilan Dari sabda Nabi SAW adalah zina mata memandang Fa'itlah maka digunakanlah kata-kata zina Untuk pandangan mata yang memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang Maka ini dalilun dalil wadihun yang jelas Haramnya pandangan tersebut dan tahdir peringatan akan bahaya dari pandangan tersebut dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Al Fadl anaknya Abbas yang menahri pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Nabi boncengkan khalfahu di belakang beliau ala ajzi rahilatihi di ajz bagian belakang ajz artinya bagian belakang di bagian belakang pelana untanya dan adalah fadl rajulan wadian seorang laki-laki yang ganteng ya, wad, eh, wadi itu artinya bercahaya atau ya, ya cemerlang ya, dari dari situ kemudian ada kata-kata wudu tawadu ayat tawadhu karena wudhu itu bermanfaat untuk membuat segar dan bercahayanya ya, wajah dan yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti memberi fatwa pada banyak orang. Lalu datanglah seorang perempuan dari suku Khos'am Wadi'atan dan dia adalah wanita yang cantik dia minta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatafiqa, fatafiqa artinya bada'a. Maka mulailah Fadl memandangi perempuan tersebut. Dan beliau dan Fadl ini terkelihatan terkagum-kagum dengan cantiknya Meskipun tidak ngomong kelihatan Orang yang terkagum-kagum terpikat dengan kecantikan seseorang dan tidak Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam noleh dan Fadl masih memandangi perempuan tersebut. Fa'akhlafa biyadihi Maka Nabi mundurkan wajahnya Nabi palingkan wajahnya Fadl dengan tangannya Fa'akhoda bidibnil fadli Maka Nabi pegang dagunya Fadl Kemudian Nabi belokkan wajahnya dari memandang perempuan tersebut. Ini di sini kita jumpai nahi mungkar bil ya. mengubah kemungkaran dengan tangan. Atau fa'akhlafa biyadi maka Nabi belakangkan tangannya karena Nabi posisinya di depan, Nabi pegang hidagunya Fadl, kemudian Nabi belokkan wajahnya supaya tidak memandang perempuan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, aku melihat ada anak muda dan ada gadis dan aku tidaklah merasa aman, aku khawatir ada setan di antara keduanya. Jadi kalau Bukhari dan Muslim. Maka Nabi uh, belokkan wajahnya Fadl, Nabi pegangi dagunya kemudian dibelokkan. Maka ini menunjukkan ya haramnya memandang ya, wanita ajnabiyah, wanita bukan istri, bukan mahramnya dan wajibnya menundukkan pandangan. Ya, apalagi alasan yang lebih disampaikan Nabi katakan bahasanya yang dikhawatirkan perang setan ketika terjadi saling tatap antara ya, laki-laki ya, dan perempuan. Fahadu wal asal makanya hukum asal dalam masalah pandangan tidak boleh melepaskan pandangan untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Akan tapi mada la waqa'a seandainya akan tapi apa yang eh, mada apa ya, eh, bagaimana kalau waqa'a terjadi pandangan seorang muslim fujaatan tiba-tiba memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang maka jawaban kami dalam masalah ini terdapat taujih arahan dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jari bin Abdullah radhiallahu anhu mengatakan, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pandangan fujah tiba-tiba. Jadi maksud dengan tiba-tiba artinya tidak sengaja. Maka Nabi perintahkan aku untuk memalingkan penglihatanku. Kemudian dari Buraidah ya, radhiallahu anhu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiallahu anhu dan kaidah mengatakan sabda Nabi kepada satu sahabat adalah sabda Nabi untuk semua umatnya. Nabi katakan wahai Ali janganlah engkau ikuti pandangan dengan pandangan bagimu pandangan menjadi hakmu pandangan yang pertama yaitu pandangan yang tidak sengaja dan tidaklah menjadi hakmu pandangan yang lain. Jadi dimaksud dengan pandangan yang lain adalah pandangan yang sengaja. Dan ingat, kalau Basar dengan pandangan bukan hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi juga untuk perempuan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wa qulil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman dalam mereka menundukkan eh, pandangan-pandangan mereka. maka nanti hadir risalah karena buku ini berkaitan dengan masalah pandangan maka wajib mengetahui batasan pandangan ini mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. maka nanti maktubah dan karena wanita yang hendak dilamar itu boleh dipandang dengan syarat ba'dal azmi ala khidbatiha itu yang patut digarisbawahi setelah bertekad kuat untuk melamarnya wajib kadalika maka wajiblah kadalika seperti itu mengutai dalil-dalil syariat yang membolehkan pandangan ini. Ya, maka ya, bolehnya melihat wanita yang hendak dinikahi itu syaratnya ketika ada niat serius ya, untuk melakukan proses. Ya, tidak boleh kemudian seorang laki-laki melepas pandangannya lihat-lihat nah ini eh, jalan-jalan di kampus sambil lihat-lihat nah, alasannya mau nikah kok nih, nah, mau cari-cari mana yang cocok nah, padahal itu belum ya, belum ada tekad kuat maka ini eh, ini adalah subhat syaitaniyah ya. ini subhat yang diletakkan oleh setan karena syarat mubah adalah al-azm ala khidmatih Adalah tekad kuat untuk untuk serius berproses itu terjemah bebasnya demikian. Oleh karena itu maka selanjutnya dalil-dalil yang jahat yang mendorong untuk dianjurkannya melihat calon Dalil yang pertama dari Al-Mughirah bin Subah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku aku telah melamar seorang perempuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, anadokta ilaiha, jika engkau lihat calonmu? Kukatakan belum. Kal Nabi katakan, umdur ilaiha, lihatlah dia. Apa manfaatnya? Final ahra ayuh damar bayinakuma. Fa'ina maka sesungguhnya melihat calon itu ahwal layak dan pantas ayo dama langgeng pernikahan di antara kalian berdua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini Nasai dan yang lain bahasa di antara sebab langgengnya e, rumah tangga adalah e, adanya proses memandang ya, calon yang anda dinikahi ya, sehingga ketika melangkah maju untuk menikah maka betul-betul uh, tahu ya, tertarik ya, kemudian timbul semangat untuk ya, proses selanjutnya sehingga dia berumah tangga dalam keadaan ala basiratin dalam keadaan punya berilmu tentang keadaan istrinya Ya, fisik istrinya, ketertarikan dengan istrinya dan sebaliknya. Maka Nabi sampaikan memandang ini adalah ya, manfaatnya adalah ayub dama bainakuma akan dilanggengkanlah cinta dan rumah tangga kalian berdua. Ya. Dan makna sabda Nabi ahra ayub dama bainakuma ahra maknanya ajda wa aula lebih layak dan lebih utama antatuma al mawaddatu bainakuma ya, langgengnya cinta di antara kalian berdua ya, maka di antara sebab awetnya cinta kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adanya proses nawaf Wazada Ahmad wal Baihaqi dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi terdapat tambahan cerita selanjutnya kemudian Mughirah radhiyallahu mengatakan lalu aku datangi wanita tersebut dan di dekat wanita tersebut ada orang tuanya sedangkan dia wanita yang telah kulamar itu ada di kamarnya lalu Mughirah datang dan mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melihat dirinya maka bapak dan ibu wanita ini cuma diam saja Akhirnya si gadis itu bersuara Janibal Khadar dari balik kamarnya Maka dia katakan Maka ya, Uhariju alaik saatnya aku sempitkan dirimu eh, kemudian terjemah bebasnya ya aku minta pemastian jika memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melihatku ya, maka ya, ya silahkan engkau melihat diriku namun jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkanmu untuk melihatku maka janganlah engkau melihatku Qal kemudian Mughirah mengatakan, "Fanadartu ilaiha." Dan kulihat wanita itu kemudian aku menikahinya. Apa manfaatnya? Eh, apa manfaat yang dirasakan oleh Al-Mughirah setelah mengamalkan perintah Nabi? Fama waqa'at indi imra'atun bimanjilatiha. Eh, maka eh, tidak ada kemudian wanita yang bisa menggantikan posisi dia di hatiku. Wah, betapa besar Eh, cintanya kepada wanita itu. Dia katakan sama waqa'at indi maka tidak ada di sisiku wanita yang ya, memiliki kedudukan semulia seistimewa kedudukan wanita itu. Maka istri pertama tetap kemudian yang paling dicintai meskipun beliau nikahnya banyak sekali. Kalau kata zawat saba'ina ubitan wa saba'ina imra'atan. Padahal aku menikah dengan 70 bahkan 70 sekian perempuan. Meskipun demikian kata beliau, istri pertamanya yang dia lihat karena Nabi perintahkan untuk dilihat itu adalah wanita yang tak tertandingi. Wanita yang tetap paling dicintai meskipun ya, banyak sudah beliau menikah setelah itu. Jadi antara faedah besar melaksanakan apa yang Nabi perintahkan karena apa yang Nabi perintahkan. Laksanakan apa yang Nabi perintahkan karena apa yang Nabi perintahkan. Maka ada faedah dan manfaat yang demikian besar ini. Kalau kita lihat hadis ini, maka nazar dilakukan oleh Mughirah setelah khidbah. Khidbah dulu baru nazar. Kemudian dalil yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu <clears throat> Kuntu aku berada di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atal wajulun lalu datanglah seseorang. <clears throat> Fa'akhbarahu maka orang tersebut mengabarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anau tazawwaja. Rasanya dia menikah. Dan nah, yang dimaksud dengan dia menikah ini adalah dia akan menikah bukan telah menikah. Maka ini fi'il madhi maknanya mudhari. <clears throat> Bahasanya orang ini akan menikahi seorang wanita ansar Akan menikahi wanita ansar Berarti telah dilamar Fakalah Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW mengatakan Anadharta ilaiha Apakah engkau telah lihat calonmu, calon istrimu? Kan maka lelaki ini mengatakanlah belum. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Fangdur ilaiha, tolong lihat dulu calonmu. Kenapa? Fa'inna fi ahyunil ansari syai'an. Karena di mata orang ansar karena di bagian mata eh, wanita Ansor itu ada sesuatu diatkan oleh Muslim dan yang lain dan terdapat perselisihan tentang sesuatu yang Nabi maksudkan yang ada dalam fisik mata wanita Ansor mahwa apa itu sesuatu Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalin al syafi'i di Fathul Bari mengatakan Ya, terdapat dalam surat Abu Wan dalam Mustakhraj bahasanya sesuatu tersebut adalah kecil, sipit. Ya. ya ada sisi sipitnya. Kamu suka atau enggak sipit model tersebut? Pas oleh karena itu lihatlah dirinya ya dan terutama garis bawahi lihatlah matanya. Nah, ada unsur sipitnya sipit model seperti itu kau suka atau enggak sipit dikit atau sipit banyak ya, ya, kalau kemudian nggak cocok nanti ya, bisa mundur karena sebelum akad nikah terjadi Fawal mu'tamad dan inilah pendapat yang dipegangi Ini ya, Bahasanya yang dimaksud dengan syai'an Sesuatu di fisiknya di wanita di wanita ansar itu adalah sipit ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya sebagai mata ansor itu matanya biru. Eh, suka enggak dengan model mata semacam itu pastikan dengan ketika disatukan dengan wajahnya biru seperti itu biru menarik ataukah biru bosni nah, maka pastikan eh, kalau kemudian tertarik bisa dilanjutkan maka ya, kalau di hadis ini Nadhab itu ya, yang dilakukan oleh sahabat dan diperintahkan oleh Nabi ya, itu setelah dilamar. Kemudian dalil yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan Jika salah satu kalian tidak khotobah ahadukum al mar'ata jika salah satu kalian telah melamar fi'il madhi. Fa in istata'a ayyan dua ila maydahu ila nikahiha falyaf'al. Maka jika mampu untuk melihat bagian dari fisik wanita tersebut yang mendorongnya untuk semangat menikahinya, maka lakukanlah. Kal Jabir mengatakan, "Fakhatab tu jariyatan, aku melamar seorang gadis. Fakuntu atakhabba ulaha, maka aku mengintipnya sehingga aku melihat ya, minha dari wanita tersebut yang mendorongku untuk menikahinya ya, ila nikahiha wa tazawujiha dan menikahinya lalu aku menikahinya pada akhirnya aku pun menikahinya dilihatkan Imam Ahmad dan yang lain maka hadis ini dalil bahasanya mau nadar itu boleh nadar ya, tidak resmi alias dia tidak tahu kalau dilihat e, namun hadis uh, muhirah depan e, hadis yang pertama dalil menunjukkan bolehnya nadar bisa juga nadar itu ya, tahu sama tahu ya, nadarnya resmi dalam artian diketahui oleh si perempuan kalau dia dilihat ya, karena tadi ya, kemudian beliau datang ke rumah kemudian melaporkan kalau disuruh Nabi untuk melihat hanya si gadis yang ngomong ya kalau memang Nabi perintahkan untuk melihat ya, silahkan dilihat berarti itu dia tahu kalau dilihat Sedangkan kalau eh, kasus di hadis Jabir, ya, perempuan yang dilihat tidak tahu kalau dia dilihat. Kemudian dalil yang keempat dari Sahal ibn Abi Huthma dan mengatakan aku melihat Muhammad bin Maslamah Yutar itu imro'atan bibasarihi mengikuti seorang perempuan dengan penglihatannya. Dan dia melihatnya ala ijarin. Eh, hamzahnya di kasrah dan jimnya di tasjid ijar. Maknanya adalah asap tah loteng di catatan kaki loteng yang tidak ada di sekeliling loteng tersebut mayaudu ya, ya, pagar yang mencegah orang yang jatuh darinya. Maka ijar itu artinya lantai dua, ya, namun tidak berpagar. Ya, kalau dia berpagar maka tentu bisa mencegah kalau ada orang yang jatuh sehingga tidak jatuh ke bawah. Nah wanita yang dipandangi oleh Muhammad bin Maslamah ini adalah Tubaita bin Dhahab saudara saudara perempuannya Abi Jubairah. Maka Sahal mengatakan, apakah engkau melakukan hal ini padahal engkau sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah masukkan dalam hati seseorang keinginan untuk uh, melamar seorang perempuan, fala ba'sa ayang ilaiha maka tidaklah mengapa baginya untuk memandang perempuan tersebut ya, maka e, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, keinginan untuk menikah itu ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alqallahu fi qalbi rajulin. Allah masukkan Allah masukkan dalam hati seseorang keinginan untuk melamar, keinginan untuk menikah. E, maka keinginan untuk menikah itu hidayah, hidayah itu min Allah wa taufiqun minhu. E, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ini jawaban kenapa sebagian orang lama membujang. Ya? E, kenapa sebagian orang lama membujang dan asik membujang itu sebabnya karena ini masalahnya Allah lam yulqi nah, fi qalbihi ya. Allah belum masukkan ke dalam hatinya. Ya, Allah belum masukkan ke dalam hatinya. Itu di antara faktornya. Ya, karena keinginan menikah itu adalah ilqa min Allah. Yang Allah masukkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Nah, ketika Allah telah memberikan pada hati seseorang keinginan untuk eh, melamar seorang wanita, maka Nabi katakan tidak mengapa dia pandang wanita tersebut. Nah, kalau hadis ini dalil bolehnya nazar qabla khidbah. Ya, di sini dalil bolehnya nazar itu sebelum khidbah ya, karena ya Muhammad bin Maslamah itu belum melamar perempuan yang dia lihat. Cuma dia sudah punya keinginan kuat untuk melamarnya. Ya, sudah punya keinginan kuat untuk melamar perempuan ini sudah, dia serius. Ya, ada ketertarikan dengannya, kemudian dia pastikan dengan melihatnya. Ya, maka baru semangat untuk uh, untuk melamarnya. makanya berarti kok bilang khidbah sebelum khidbah sehingga e, eh, dimana kalau tak nazar melihat calon sebelum khidbah ataukah setelah khidbah jawabannya bisa dua-duanya kemudian dalil yang kelima dari Abu Humaid maka nakatuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau itu melihat Nabi berarti sahabat kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ida khotobah ahadukum imro'atan jika kalian telah melamar seorang perempuan tadi telah setelah khidbah maka tidaklah dosa baginya untuk memandangnya Ida ya. Idza ina ya- yang yanzur ilaiha dengan syarat inama hanyalah dia memandang perempuan tersebut dalam khidbah karena khidbah karena lamaran wa in la ta'lamu meskipun perempuan itu tidak tahu dan tidak sadar kalau dia dilihat dia terima Ahmad. Ya, maka ikan Allah Ta'ala meskipun dia tidak tahu kalau dia dalil kalau ya, itu boleh sembunyi-sembunyi dan dia tidak uh, uh, itu boleh sembunyi-sembunyi dia tidak tahu kalau bila uh, eh, kalau dilihat. Kemudian di sini ini namanya untuk ilah halil khidbah ini pelajaran penting. ya, Syarat bolehnya nadar adalah lil khidbah karena khidbah bukan alasan mau nikah dan lihat-lihat dan jadi mata jelalatan tidak demikian namun inna ma yang ila halil khidbah Kemudian dari uh, hadis uh, eh, dari yang keenam dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Uriduki fil manami telah diperlihatkan kepadaku dirimu dalam tidurku dalam tidurku dan tidurnya para nabi dan mimpinya para nabi tentu ya, adalah satu hal yang benar ya ubiki al malaku ya, maka malaikat datang membawamu ya, dalam terbungkus kain tertutup kain sutra. Faqala lalu malaikat berkata kepadaku dan ini sebelum menikah dengan Aisyah. Kemudian malaikat berkata kepadaku ini adalah calon istrimu. Maka aku singkap dari wajahmu atau bakain. faidah antahiyah Faida antahiyah ternyata engkau lah orangnya. Lalu aku katakan iya kuhada min indillah ya, yumdihi atau yumdihi Maka jika itu memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Ya, ini peristiwanya mimpi ini adalah sebelum nikah dengan ibunda Aisyah. Setelah wafatnya ibunda Khadijah uh, eh, radhiallahu anha dan Nabi pernah mengalami mimpi datang malaikat membawa seorang wanita yang tertutup tertutup kain sutra dan malaikat tersebut mengatakan ini calon istrimu kemudian disingkaplah wajahnya ya, maka ternyata itu adalah wajahnya Aisyah Nabi katakan jika memang itu satu hal Allah takdirkan maka akan terjadi dan terjadilah sebagaimana uh, yang dikabarkan Ya, di sini dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka kalau dari eh, dari hadis ini maka kita lihat bahasanya di antara yang eh, maka yang dilihat dari seorang wanita ketika hendak dinikahi adalah yang dilihat adalah wajahnya. Al Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, "Yustahna subi'i bil hadis." Kita bisa kemudian memanfaatkan hati dengan hadis ini berjumlah secara global fi anan natawa ilal mar'ati kebelat abdi bahasanya malak memandang perempuan sebelum akad itu mengandung maslahat yang berkaitan dengan masalah akad. Waqat waqat Bukhari dan Bukhari telah meletakkan judul bab untuk hadis ini dengan mengatakan babun natal ilal mar'ati qabla taswiji. Bab tentang memandang wanita sebelum menikah dengannya. Kemudian hadis yang ketujuh dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atas perempuan tersebut mengatakan ya, Wahai Rasulullah, jitu li ahabi li ahab li ahabu laki laka nafsi. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu dan nikah dengan jalan dengan bentuk hibah ya, wanita menghibahkan diri kepada seorang laki-laki itu adalah hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nikah dengan nikah dengan wahibah wanita yang menghibahkan dirinya itu tanpa mahar oleh karena itu maka Eh, terlarang nikah tanpa mahar karena itu serupa dengan meskipun itu tidak pakai ada redaksi mengibarkan diri maka nikah tanpa mahar satu hal yang haram dan tidak sah akan tidak sah karena itu ada badannya unsur menyerupai hukum khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanadara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi perempuan tersebut. Fa sa'ada an-nadara ilaiha wa sawwaba. Maka Nabi memandang ke atas dan ke bawah. Summa taqta'a ra'sahu. Kemudian Nabi menundukkan kepalanya. Falamma ra'at ra'atil mar'atu maka tatkala perempuan ini mengetahui bahasanya Nabi tidaklah akan menetapkan tentang dirinya syai'an satu hal maka wanita tersebut cuma duduk kemudian nanti ada seorang sahabat yang mengatakan oleh Nabi nikahkanlah aku dengannya jika engkau memang tidak berminat dengannya kemudian Nabi perintahkan laki-laki tersebut untuk carilah maha untuknya meskipun cincin dari besi itu lanjutannya hadis di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan di sini ada di Umdatul Ahkam so ada artinya rafa'ah ya, memandang ke arah atas suwaba artinya khofoto ya, menurunkan itu memandang ke arah bawah dan Imam Bukhari memberi judul bab untuk hadis ini dengan bab nadar ilal mar'ati qabla tazwiji bab Nah, nadar kepada perempuan melihat perempuan sebelum menikahinya. Maka di sini dalil jadikan dalil oleh Bukhari disyariatkannya an melihat wanita sebelum dinikahi. Dan di sini kita jumpai norma dan aturan main dalam masalah nadar. Ketika seorang laki-laki itu memandang seorang perempuan ya, ketemu dan memandang dengan tujuan untuk serius menikah, ternyata setelah dilihat dia sudah bisa langsung memutuskan dan minat dan memundur, Maka dia punya kewajiban untuk menundukkan pandangan ya, dan tidak memanfaatkan kesempatan. Wah ini mumpung nah jalsah mumpung ini kesempatan duduk natal ya ini kan halal ya maka dipandangi dulu sepuasnya meskipun nanti di akhirnya nyampaikan eh, saya tidak jadi dan mundur itu tidak boleh